Kita telah atau uh, sampai pada pembahasan yang terakhir kemarin adalah badul fitnah. Permulaan bergejolaknya api fitnah yaitu di akhir-akhir zaman pemerintahan Utsman bin Affan radhiyallahu Sebab-sebab terjadinya huru hara, gejolak dan fitnah ini sebab yang pertama adalah dan ini sebab utama, sebab inti. Penyebabnya adalah provokasi dari seorang Yahudi yang pura-pura masuk Islam yang bernama Abdullah bin Sabah. Dan kemarin sudah kita pelajari bahwa Abdullah bin Sabah ini tokoh yang yang benar-benar nyata, yang berusaha difiktifkan oleh orang-orang Syiah kontemporer. Karena orang-orang Syiah zaman dulu mengakuinya, bahkan bangga dengannya. Tapi sekarang ulama-ulama mereka berusaha untuk menghilangkan tokoh Abdul bin Sabah ini. Dan kemarin sudah kita jelaskan ya, eh, bahkan tokoh-tokoh Syiah sendiri dalam kitab-kitabnya menyebutkan ya nama Abdul bin Sabah bahwa Abdul bin Sabah itu ada. Wa Abdullah bin Sabah huwa Yamaniyun Yahudiyun adharul Islam. Abdullah bin Sabah ini orang Yahudi yang ada dari negeri Yaman. Yamaniyun. Jadi dia ini dari negeri Yaman, Yahudi. Dan kita tahu bahwa Yaman itu ahli kitab. Yaman itu apa? Ahli kitab. Berdasarkan hadis Mu'ad yang kita sudah apal. Ya Mu'ad innaka satati qauma ahla kitabin. Wahai Mu'ad, kamu akan mendatangi kaum ahli kitab. Faltad'um fa'awwalu ma tad'uhum ilaihi la ilaha illallah. Jadikan awal jawamu adalah la ilaha illallah. Pernah dengarkan di situ? Hadis Rasulullah memerintahkan kepada Mu'ad untuk e, menjadi dai di negeri Yaman. Sebelum berangkat, Rasulullah mewanti-wanti bahwa negeri Yaman adalah negerinya ahli kitab. Dan dulu Yaman itu sebelum Rasulullah lahir terjadi peperangan besar antara Yahudi dan Nasrani. Yang mana peperangan Yahudi dan Nasrani itu yang menjadi penyebab Abroha diutus Najasyi untuk pergi ke Yaman. Masih ingat? Oh, eh, gak ingat. Kenapa kok terjadi penyerangan Ka'bah yang dipimpin oleh Abroha? Itu kan ada ceritanya. Jadi Abroha itu orang Habasyah. Orang Ethiopia. Afrika. Agamanya apa? Abroha itu. Yang ingin menyerang Ka'bah itu loh. Yang Allah abadikan dalam surat Al-Fil. Alam taru kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Abroha ini orang orang apa tadi? Orang Habasya. Ya, panglima perangnya Habasya. Agamanya Nasrani. Lah di Yaman itu dulu orang Nasrani disiksa, dilukai, disakiti oleh orang-orang Yahudi. Ceritanya seperti itu. Lah, peristiwa itu kedengaran Kaisar Romawi. Kaisar Romawi agamanya apa? Nasrani. Maka Kaisar Romawi menyurati raja bawahannya. Ethiopia itu masih dalam wilayahnya apa? Romawi, Najasyi itu raja kecil. Raja kecil dalam artian raja yang tetap mengirim upeti kemana? Ke Roma. Maka dikirim surat, wahai Najasyi segera pimpin, segera utus jenderalmu untuk berangkat ke Yaman untuk membereskan orang-orang Yahudi. Berangkatlah Abroha menyeberangi laut apa? yang memisahkan Afrika dengan Arab. Laut Merah. Nyebrang. Sampai di Yaman, Abroha ini membantai orang-orang Yahudi. Jadi Yaman itu dulu sudah dihuni oleh orang Nasrani dan Yahudi. Nah, Abdullah bin Saba ini dari Yaman, ahli kitab. Dia Yahudi bukan Nasrani. Adharul Islam pura-pura masuk Islam. Summan tahajat tasayyuk li Ali. Kemudian dia yang mempunyai sikap apa pura-pura setia dan pendukung setianya Ali bin Abi Thalib. Wa walladhi tunsib tunsabu ilaihi firqatus sabaiyah. Abdul bin Sabah ini adalah tokoh yang kepadanya lah dinisbatkan firqah sabaiyah, firqah syiah, firqah Yahudiyah Allah tidak kalu bil yang mana firqa ini mengatakan ketuhanan Ali. Wahumul ladzina jauli li aliin. Jadi Abdul bin Sabah dengan pengikutnya ini datang ke Ali. Wa qalu lahu mereka berkata kepada Ali, antahua kamu adalah dia." Kata Ali, "Man huwa? Siapa dia itu maksudmu?" Allah. "Antallah, kami itu Allah wahai Ali." Maka Ali marah. Fa'amara maulahu kun baro. Ali memerintahkan maulanya, mantan budaknya untuk membuat parit besar dan dinyalakan api tersebut. Dan orang-orang yang mengatakan Ali itu Tuhan dibakar sama Ali bin Abi Thalib. Sebagian itu ada yang lari terbirit-birit. Tentunya dengan pasukan Islam ya. Ditangkapi mereka sama pasukannya Ali. Sabaiyah ini. Orang yang loyal, yang mengaku loyal kepada Ali Bet ini justru dihukum Ali. Sebagian yang lari, sebagian yang ketangkap, dimasukkan apa? Api, dibakar sama api itu karena mereka menganggap Ali itu Tuhan. Ketika dibakar, justru mereka mengatakan la yu'adzib binar illa rabbun Tidak mungkin menyiksa dengan api kecuali Tuhannya api. Berarti Ali ini benar-benar Tuhan. Semakin sesat. Abdul bin Sabah semakin sesat. Lah, Abdul bin Sabah ini keliling ke orang-orang badui-badui yang bodoh-bodoh gak ngerti apa-apa itu orang arab para pedalaman itu diprovokasi. Untuk meninggikan Ali dan merendahkan siapa? Utsman bin Affan. Tuh masalahnya datang kemana-mana dan membuat surat palsu. Surat palsu itu distempel atas nama Zubair bin Awam, Ali bin Abi Thalib, Tolha bin Ubaidillah, Aisyah, pendekar-pendekarnya sahabat, nulis semuanya. Bahwa Zubair ini seakan-akan oleh surat distempel namanya Zubair dikirim ke kabilah-kabilah Arab ya untuk memberontak kepada Utsman dengan sebab satu dua disebutkan. Banyak yang tertipu media. Orang Yahudi dari dulu menguasai media. Seandainya kita hidup di zaman itu, nah untuk bilang dalam kita hidup di zaman fitnah itu, bisa jadi kita termasuk pengikutnya Abdul bin Salam. Alhamdulillah kita diselamatkan dari fitnah itu. Ya. Jadi suratnya itu kayak suratnya Zubair bin Awam. Bahwa Utsman ini apa namanya mengangkat kerabat-kerabat dekatnya saja mengangkat Muawiyah, ya, mengangkat kerabatnya dekat nepotisme. Kemudian Utsman bin Affan ini tidak mau mengkisos Ubaidullah. Tahu Ubaidullah enggak? Ubaidullah itu anaknya Umar. Ubaidullah ini pernah membunuh anaknya Umar ini. Atau nanti ya, kita jangan itu sekarang ya. Kita ke, fokus ke siapa nih? Abdul bin Sabah dulu. Jadi Abdul bin Sabah ini keliling bawa surat-surat palsu ini ke negeri-negeri Arab, ke pelosok-pelosok Arab. Yang intinya surat itu distempel dengan nama-nama sahabat yang mulia tadi untuk memprovokasi orang-orang Arab agar menurunkan sabar, Usman bin Affan. Wa fi sabiq la tujad adhiyatut tisal hadithun hadithatun kama huwalan dan zaman dulu tidak ada alat komunikasi canggih seperti sekarang, nggak ada WhatsApp, enggak ada Facebook, enggak ada zaman dulu. Maka caranya mereka adalah dengan saling mengabarkan satu sama lain pada orang-orang Arab. Orang-orang Arab Badui, Arab. Fasoba ilaihi wahidin min dawi shiqaqi wan nifaq. Oh, maka orang-orang yang dulu ada bibit-bibit jahat itu senang dengan berita ini. Ya, orang-orang yang dulu dalam sejatinya ada ada kerusakan senang dengan berita ini, persekongkol semuanya. Wa kana yaquli hadis sinni wa qalil tajriba. Abdul bin Salam ini selalu ngomong kepada orang-orang yang baru anak-anak muda, Orang yang kurang pengalaman diomongi. Ajaban liman yasumu anna Isa yarji wa yukadzib bi anna Muhammad yarji. Saya heran orang-orang yang meyakini bahwa Nabi Isa itu akan turun pada hari kiamat, tapi mereka tidak meyakini bahwa Nabi Muhammad itu turun. Paham? Jadi akidahnya si akan akidah rojaah. Bisa reinkarnasi orang itu, kembali lagi. Jadi caranya subhatnya lewat situ. Kamu nggak yakin nggak kalau Nabi Isa itu turun? Lu yakin. Semua sahabat yakin. Lah, kalau Isa saja turun, apalagi Muhammad. Subhat-subhat itu dihembuskan. Lah orang bodoh, orang Arab, orang Arab, Arab itu orang Badui. Termakan tuh. Sama opininya siapa tadi? Abdul bin Sabah. Wakana fima madhi Alfu nabiyin walikuli nabiyin wasiyun. Dahulu, nabi-nabi terdahulu. Itu ada seribu nabi. Setiap nabi itu memiliki al-wasi. Al-wasi itu orang yang diberi wasiat. Dan wasi, wasinya Muhammad adalah Ali. Ngerti wasi ya? Orang diberi wasiat yang akan jadi apa? Khalifah itu Ali. Nah ini terus di Sebar di mana-mana sehingga banyak yang terprovokasi. Di antara orang-orang yang mengikutnya Abdul bin Sabah, loyalnya, loyalisnya Abdul bin Sabah adalah Al-Ghafiqi ibn Harb, Abdurrahman bin Utes Al-Balawi, Kinana bin Bisr, Sudan ibni Humran, Abdul bin Zaid bin Warqa, Amr bin Hamik, Kurkus bin Zuhair, semuanya tidak ada sahabat. Semuanya tidak ada sahabat. Berbahaya yang disebutkan ini ya. Tidak saya baca semua. malas juga baca nama orang-orang itu. Tidak usah dibaca. Wa amma tazwiru kutub faqad qala masruq mengenai ya pemalsuan surat-surat itu tapi ini mendatangi Aisyah kata tersebar di mana-mana Aisyah ini termasuk orang yang ikut fitnah pakai surat mengatasnamakan Aisyah terus disebar di mana-mana intinya memprovokasi umat untuk melengsarkan Utsman maka tapi ini datang ke Aisyah. Namanya Masruq. Muridnya Aisyah, ini Namanya Masruq. Kenapa kok Masruq? Karena dulu pernah dicolong orang ini. Namanya Masruq. Yang pernah dicuri. Saroko yasriku masruqun. Karena dulu waktu kecil dicuri dia. Tapi jadi ulama akhirnya. Tapi sudah jadi nama Masruq. Kecilnya pernah dicolong. Nah, setelah itu qalat Aisyah tu, wahai Aisyah bagaimana ini wahai ibunda? Kok tersebar di dunia ini? Engkau termasuk orang yang terlibat dalam pemberontakan kepada Uthman bin Affan. Kata Aisyah, eh mohon maaf, surat yang yang dipalsukan itu bunyinya seperti ini. Taraktumuhu kathawbin naki minat danas thumma qarrabtumuhu tadbakhunahu kama yutbahul kams kalian telah meninggalkan Utsman, kemudian kalian akan mendekati Utsman dan menyembelihnya. Itu isyarat bahwa Utsman harus digulingkan. Nah, maka klarifikasi Masruk ini, apa benar ini? Maka Aisyah menjawab, "Walladzi amana bil mu'minun wa kafara bil kafir." Demi Allah, yang orang beriman iman kepadanya dan orang kafir kafir kepadanya, Wa ma katabtu lahum sawadan fi bayadin hatta jalastu majlisi hada. Tidak sehuruf pun saya menulis surat itu. Sampai detik ini aku gak mengakuinya. Jadi terbukti. Terbukti nanti ketika jaranya Utsman ter, terkucur. Orang yang termasuk membela Utsman bin Affan. Dan menuntut pemburu Utsman bin Affan siapa? Aisyah nomor satu Aisyah. Membela Utsman. Di antaranya Zubair juga. Di antaranya Tolha juga. Yang karena ini terburu semua nanti. Tolha Zubair itu nanti ketika darahnya Utsman tertumpah, Tolha sama Zubair termasuk yang menuntut Ali. Ya, dalam perang apa itu? Perang Jama. Nanti akan dikisahkan perang Jama itu. Jadi dikonter sama Aisyah, tidak benar itu. Wa qala al-A'mas kawakanu kanu an annahu kutiba ala lisaniha. Ya, Ahmas mengatakan orang-orang itu menganggap surat itu ditulis melalui lisannya Aisyah, tapi diingkari sama Aisyah. Fakutibat kutubun muzawwaro ala alisinati ashabi Rasulillah kulum tadum Utsman bin Affan. Banyak surat-surat dipalsukan itu dan semuanya isinya mencela Utsman bin Affan. Fa Abdullah bin Sabah hadha law atba fi syattal wilayat. Abdullah bin Sabah ini punya pengikut banyak di Mesir punya, di Irak punya, di Kufa punya, di Syam punya, di Yaman punya. Itu provokasi. Zaman segitu sudah ada. Jangankan zaman Islam sudah jaya seperti itu. Islam masih kecil. Itu sudah dipantau dari Romawi. Masih ingat nggak ada seorang sahabat Nabi? Tiga orang yang nggak pernah, yang tidak ikut perang tabu terus dihajar sama Nabi. Ingat nggak kisah itu? Ya ingat ingat satu belum pernah dapat kok. Pernah dapat nggak? Kalau saya ceritakan ya panjang pak. Ya ada tiga sahabat Nabi yang nggak mau nggak ikut perang apa? tabu. Orang-orang munafik datang udur dimaafkan, datang udur dimaafkan. Tiga orang ini nggak bisa bohong orangnya. Di antaranya adalah kabi Malik. Kata kabi Malik, aku adalah orang yang pandai berhujah. Sekiranya pada waktu itu aku menyampaikan udurku di hadapan Nabi, saya aku lolos. Tapi tidak ada yang bisa menyelamatkanku dari segi dalam hal ini kecuali aku harus jujur. Maka dia jujur ya Allah, ya Rasulullah. Tidak ada yang menghalangiku ya, ya Rasulullah. Aku siap-siap tapi aku tertawan dengan kebunku. Mengakui salahnya. Dihajar sama Nabi itu. Gak diajak ngomong sama sahabat. Beli ke pasar gak ada yang mau. Jualin. Disalami gak ada yang jawab. Dihajar. Sampai dunia ini terasa sempit bagi Ka'ab bin Malik. Ketika malam 40-an datang wahyu lagi, disuruh meninggalkan siapa? Istrinya. Apakah harus menceraikannya ya Rasulullah? Bayangkan. Apakah harus menceraikannya Rasulullah? Tidak, bisa aja, bisa. Saking sedihnya Kaab bin Malik ini Ya nggak ada orang yang nyapa dia, yang negur dia, sholat pun kayak tersendiri. Bener-bener hidupnya susah. Dia mendatangi saudara misananya yang paling dia yang paling dia cintai dan misananya tadi juga mencintai dia. Namanya Abu Qatada. Dia naik apa namanya pagarnya masuk ke rumahnya ngejak ngomong. Saking sedihnya nggak ada teman. Dibiarin sama buku tadi. Padahal saudara ini. Ya. Apakah aku tidak percaya bahwa aku ini beriman kepada Allah dan Rasulnya? Hingga aku diperlakukan seperti ini. Apakah engkau tidak percaya kalau aku ini cinta Allah dan cinta Rasul? Diam saja. tidak dijak ngomong. Diulangi lagi sama Ka'ab bin Malik. Apakah engkau tidak percaya bahwa aku beriman kepada Allah dan hari akhir? Eh, kepada Allah dan Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Karena terus diomongi, akhirnya buku tadi mengatakan, wallahu a'lam. Berderailah air mata ke abin Dia pulang. Gak ada yang nyapa sendirian. Di saat seperti itu, datang surat dari rumah. Bayangkan itu. Kalau muslimin belum jaya loh itu. Datang surat dari Romawi, ada seorang petugas ngasih surat ke mana? balik dibawa di rumahnya dibaca tuh. Sesungguhnya sahabat-sahabatmu telah menghinakan dirimu. Kemarilah. Kami akan menghormati dan memberimu kedudukan. Itu zaman itu, Pak. Artinya zaman itu orang kafir sudah memainkan konspirasinya. Intelijennya sudah bermain. Apalagi ini zaman Islam sudah jaya ya mesti itu. Makar-makar musuh itu ada dari dalam. Di antaranya lewat Abdul bin Sabai. Yang menyebabkan para sahabat itu berperang jelas itu ada konspirasi tingkat tinggi itu. Mesti itu ada tangan-tangan setan yang bermain di situ itu. Tangan-tangannya orang-orang Yahudi dan Nasrani. Jika terjadi huru hara di negeri Islam, periksalah pasti orang Yahudi bermain di dalam. Pasti itu. Sampai para sahabat makanya ketika Imam Ahmad ditanya, "Ya Imam Ahmad, bagaimana dengan Muawiyah kok perang sama Ali, Ali kok perang sama Tolha, Tolha kok perang sama Ali, Ali kok perang sama Zubair?" Ali lu perang sama Zubair, padahal Zubair sama Ali itu pisanan. Zubair anaknya Sofia, Sofia itu bibinya Ali. Ali itu anaknya Abu Talib, Abu Talib itu pamannya Zubair. Misalnya Rasulullah Zubair sama Ali perang semua. Mesti ada orang-orang yang ingin memperkeruh. suara. antaranya Abdul bin Sabah alatnya. Sebagaimana Turki Usmani jatuh juga lewat orang seperti Abdul bin Sabah. Siapa namanya? Mustafa Kemal Atatürk. Sama, itu itu adalah perjalanan Abadi hancur karena siapa? Al-Qumi. Siapa? Ya juga sama. Jadi Khulafa Rasidin ini zamannya sahabat berantakan karena Abdul bin Sabah Nanti zamannya Abbasiyah pun karena Al-Qumi. Nanti zamannya Turki Usmani pun jatuh karena siapa? Karena Mustafa semua itu mesti seperti itu. Dan itu kulitnya sama dengan kulit kita. Islam itu dihancurkan dengan orang yang sekulit dengannya, bukan orang yang tidak sekulit dengannya. Apa maksudnya? Dari dirinya, dari dalam. Ya karena dijadikan catur oleh musuh-musuh Islam. Nah, di antara di sini Abdul bin Sabai memprovokasi orang-orang Arab Badui. Kulitnya sama dengan kulitnya para sahabat. Mereka bertikai dikompori semuanya. Itu ya itu sebab sebab utama. Sebab yang paling dominan terjadinya fitnah pada masa itu. Sebab yang kedua, ar-raqa'ul ladzi asabal umma al-islamiyah. Kesejahteraan yang menyeluruh di umat Islam pada waktu itu. Tabiat mengatakan kalau orang itu hidupnya sejahtera itu malah gampang kayak gitu. Coba saya bacakan. Kalau Hasan al Basri, Hasan al Basri seorang tabiin mengatakan, kalau mayati al nasi yaumun illa waqtasimuna fi khaira. Pada zamannya Utsman bin Affan itu, masya Allah ya, gemilang kaya raya negeri Islam pada waktu itu, menaklukkan negeri-negeri. Nah, sehingga dengan kekayaan itu muncullah orang-orang yang apa? Hatinya ada sakit itu. Ya. Kata inna yunada ta'ala ibadallah khudu nasibakum minal asal ta'ala ibadallah khudu nasibakum minal mal. Saking sejahteranya zaman Uthman bin Affan sampai setiap hari ada pembagian, pembagian apa nak madu, pembagian uang dari rampasan perang dibagi-bagikan. Saking sejahteranya. Lah, keadaan seperti ini justru mewariskan apa ya? Berlomba-lomba mencari apa? Harta lupa dengan akhirat. Muncullah generasi-generasi materialistis di zamannya siapa? Utsman bin Affan. Wahwa tazammur wa adamul qabul. Muncullah sikap-sikap tidak menerima, tidak kona'ah. Karena saingan, kompetisi dalam harta itu mulai ada di zaman. Tidak salah, karena zamannya Umar, e, zamannya Utsman bin Affan itu Islam sudah tersebar dari ujung Maroko sampai daerah Hindustan. Banyak orang-orang yang baru masuk Islam. Jadi wajar sekali. Ya, jadi adanya kompetisi untuk mencari harta itulah yang menyebabkan fitnah ini pun muncul, begitu loh maksudnya. Yang nomor tiga, ikhtilafu baina topi Utsman wa topi Umar terjadi Eh, nomor tiga nih ya, yang menyebabkan munculnya fitnah itu adalah perbedaan karakter antara Uthman sama Umar. Kalau Umar kan kuat, ada macam-macam sikap. Kalau Utsman enggak ada orang. Utsman ini. Karena Umar syadid dan Umar ini orangnya syadid, tegas, kuat. Wa kana Utsman haliman raufan. Sedangkan Utsman ini halim. Ngerti halim enggak? Halim tuh enggak ada terjemahannya bahasa Indonesia. Enggak tahu diterjemahkan apa itu apa? Santun ya kurang. Kalim itu atasnya sabar. Ada orang nyakiti kita, kita itu mampu balas tapi nggak balas, itu namanya halim. Kalau sabar kan disakiti, ya sabar nggak iso balas. Ya gue sabar. Nah kalau halim itu disakiti, Allah itu halim. Allah kan namanya Allah kan halim. Di antara nama Allah kan halim. Ya kan? Halim, Abdul Halim, Kenapa dikatakan Allah itu halim? Karena Allah itu penyabarnya luar biasa. Dikafiri, kan gitu kan? Tapi Allah menahan. Tidak langsung mengantar. halim. Nah itu karakternya. Oh kalau umat nggak bisa kayak gitu. Umat kalau tahu salah ya sudah sikat. Ya. Tahu kisahnya Abdullah ibnu Abi Balta'ah dengan Umar bin Khattab. Ada seorang sahabat Nabi yang membocorkan rahasia Mekah, dibawa ke eh, eh rahasia Madinah, dibawa ke Mekah. Masih ingat kan? Dia ikut, ikut perang, pernah ikut perang Badar. Ya, Hatib bin Ibnu Abi Balta'i. Rasulullah dapat wahyu. Nah, ini saya ingin menceritakan dua karakter yang berbeda. Rasulullah dapat wahyu bahwa ada wanita membawa surat membocorkan rahasia Madinah dibawa ke Mekah. Dapat wahyu Rasulullah ini. Langsung Rasulullah memerintahkan Ali sama Zubair bin Awam, sama-sama misanannya. Wahai Ali, wahai Zubair, segera susul. Nanti di tempat ini kamu akan ketemu seorang wanita. Wanita itu bawa surat dari Madinah dibawa ke Mekah membocorkan rahasia kita. Dikejar sama Ali, sama Zubair. Oh nyampe sana ketemu. Suratnya mana atau kami telanjangi kau. Karena Rasulullah nggak mungkin apa? Berdusta. Wah, terus nggak mau ya akhirnya Ya gimana lagi? Dipaksa dan akhirnya ditemukan surat itu. Surat itu dibawa ke Madinah, dibaca sama Rasulullah. Ternyata di bawahnya ada tulisannya Khatib Ibni Abi Balta'ah. Sahabat luar biasa. Pendekarnya sahabat. Kaget Rasulullah. Panggil Khatib ini. Maha ya Khatib. Ada apa ini ya Khatib? Kenapa kau bocorkan rasa negara? Apa kata Umar bin Khattab? Kalau ya Rasulullah, da'ni adribu nukahu. Sudah jangan banyak omong ya Rasulullah, biar saya penggal kepalanya orang ini. Fakat nafaqa, dia jelas-jelas melakukan kemunafikan ya Rasulullah. Dan dia orang Mekah, nggak mungkin munafik. Maksudnya bukan sifatnya orang Mekah munafik, tapi orang jadi Medina. Setelah itu mahlan ya Umar, kata Rasulullah. Sebentar ya Umar, dengarkan dulu dari Khatib Ibnu Abi Balta'ah. Ya, kemudian Khatib mengatakan, "Ya Rasulullah, aku ini beda dengan sahabat-sahabat yang lain. Sesungguhnya aku ini tidak punya keluarga besar, sedangkan istriku, anakku ada di kota Mekah. Aku khawatir mereka akan disakiti sama orang-orang Quraisy. Maka aku terpaksa melakukan ini." Maka Rasul mengatakan sodako hati. Benar apa yang diumumkan hati. Karena dia adalah sohibu badrin. Hati pernah ikut perang badr. Sedangkan Allah berkata kepada orang yang pernah ikut perang badr. If aluma syitum kerjakan apa saja. Aku ampuni dosa kalian. Gak ada. gak ada. Kalau dulu itu pak perang ya. Kalau ada pengikut badr ikut perang menang ini. Gitu. Melawan Romawi, melawan Persi masih ada sahabat yang perang Badar itu tandanya menang gitu. Nah, melawan Romawi ada nggak Badri Badri ada Badri menang. Melawan Persia masih ada nggak sahabat Badr masih ada menang. Sahabat Badr itu luar biasa dicap masuk surga. Semua sahabat yang melakukan ikut ikut perang Badr masuk surga apapun kesalahannya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ketegasannya Umar di situ. Lah Utsman ini halim gampang memaafkan orang. Ra'u penyayang Utsman bin Affan. Ghairu annahu lam yakun dhaifan, tetapi jangan dikatakan Utsman lemah. Oh, Utsman enggak lemah. Utsman tidak lemah. Kama dikathiru minan nas, bal kana haliman, tapi dia seorang yang halim. Walidzalika indama khasarahu fil bait di antara bukti kehalimannya. Siapa tadi? Utsman adalah ketika beliau dikepung sama orang-orang Jurjana itu, wajah-wajah yang kelihatan, wajah-wajah yang tidak ada wajahnya sahabat ikut dalam pengepungan itu. Maka Ali menguruskan pada maka maaf, Husain bin Ali, Hasan bin Ali, Abdullah bin Zubair. Sahabat yang kecil-kecil itu, maksudnya kecil itu anaknya sahabat-sahabat senior. Itu mendatangi rumah siapa? Ali dan melindungi Ali mohon maaf, melindungi Utsman bin Affan, ke rumah Utsman bin Affan dan melindungi Utsman bin Affan. Maka di saat seperti itu Utsman bin Affan mengatakan agar mereka untuk apa? Untuk pulang dan tidak menolongnya. Sudah pulang, sarungkan pedang-pedang kalian. Qala Abdullah bin Umar, wallahi laqad naqamu ala Utsmana asya'a law fa'alaha Umaru ma takallama minhu ahadun. Demi Allah orang-orang jahat itu dendam kepada Utsman karena apa yang dilakukan Utsman yang mana jika perbuatan itu dilakukan oleh Umar niscaya mereka tidak melakukannya. Apa maksudnya? Dan nanti kenyataannya seperti itu. Contoh ya, Utsman bin Affan ini mengangkat apa namanya? dari keluarganya siapa Utsman. Padahal Umar juga demikian, tapi nggak ada yang menentang Umar. Pak maksudnya ya? Makanya kata Abdul bin Umar itu mengatakan Abdul bin Umar yang dilakukan Utsman ini dan dia dikepung gara-gara itu. Seandainya dulu dilakukan oleh siapa? Umar, tidak ada yang berani untuk memberontak kepada Umar bin Khattab. Ya, intinya ada karakter yang berbeda antara Umar dan Utsman. Ini menjadi peluang orang-orang yang hatinya ada penyakit itu. Gitu loh maksudnya. Penyebab yang nomor empat Istisqalu ba'dil qabail riasati Quraisy. Tidak senangnya sebagian kabilah kabila dipimpin oleh orang Quraisy. Lah kesempatan Utsman ini hendaklah disikat sama orang-orang yang gak senang Quraisy. Jangan dikira loh, kabilah kabila Arab itu senang sama Quraisy. Sedangkan Rasulullah dari Quraisy, Umar dari eh, Abu Bakar dari Quraisy, Umar dari Quraisy. Ini Utsman kok Quraisy lagi gitu. Lah orang-orang yang nggak perlu sama Quraisy tidak seneng. Ingin di ingin diajarkan suksesi kepemimpinan, ingin diberontak supaya kan supaya pemerintahan tidak selalu di tangan siapa? Quraisy. Lah orang-orang yang nggak senang Quraisy ini semangat. Makanya yang berontak siapa? Orang-orang jauh. Orang Kufa, orang Irak, orang mana? Mesir kan nggak mau dipimpin sama Quraisy. Padahal Nabi mengatakan al-a'immatu min Quraisy. Pemimpin itu harus dari Quraisy. Makanya Abu Bakar Rasulullah Quraisy, Abu Bakar Quraisy, Umar Quraisy, Utsman Quraisy, Ali Quraisy, Hasan Quraisy, Muawiyah Quraisy, Yazid Quraisy, Abdul Malik bin Marwan Quraisy, Walid, semuanya Quraisy. Abbasiyah sampai nanti zamannya Sulahuddin Al-Ayyubi itu Quraisy semuanya. Ganti zamannya Sulahuddin wis gak Quraisy lagi. Ya, zamannya Sulahuddin Al-Ayyubi itu Kemarin sudah saya jelaskan ya. Secara de facto dia itu mengontrol jazirah Arab. Tapi karena kekhalifahan Abbasiyah masih ada, dia nggak berani nyebut dirinya apa? Khalifah, nggak ada, nggak mana ada Sulaku aku Layubi dipanggil apa? Khalifah, nggak ada. Meskipun dia itu punya dinasti, namanya dinasti Ayubiyah. Nanti dia punya anak, ya jadi pemimpin juga. Tetapi dia nggak mau mengklaim diri sebagai apa tadi? khalifah. Mengapa? Ya, tahu hadis Nabi. Sulahuddin tahu hadis Nabi. Bahwa pemimpin harus dari Quraisy. Makanya khalifahnya dibiarkan sama Sulahuddin tidak diberontak. Meskipun khalifahnya ya sekedar pajangan doang. Abbasiyah itu kan lemah pada waktu itu. Nama khalifah tetap miliknya Abbasiyah. Tapi yang mengatur yang ini empat lima perang ini Sulahuddin. Dia berjuluk Sultan. Tapi bukan khalifah. Nah, nanti ketika ketika lihat Abbasiyah itu lemah. Muncullah gerakan separatis di Mesir. Dinasti apa? Fatimiyah. Fatimiyah ini, ini ingin membentuk kekhalifaan, ingin memberontak kepada siapa? Abbasiyah. Tahu nggak siapa yang menghabisi Fatimiyah? Sulahuddin Al-Ayyubi. Karena Sulahuddin Al-Ayyubi itu loyal, Sunni, loyal kepada siapa? Abbasiyah dan dibersihkan. Dan Al-Azhar itu dulu dikuasai Syiah. Di zamannya Fatimiyah itu Pak. Terus zamannya Solahuddin Ayubi itu dipersihkan semuanya dijadikan sunni lagi. Gitu ya. Jadi di sini nih orang yang gak senang kures ini kesempatan. Mumpung Utsman ini dianggap lemah oleh mereka, maka dijadikan kesempatan untuk mengalihkan kepemimpinan dari Quraisy. Kemudian selanjutnya al-ma'akhid allati ukhidat ala Utsman. Hal-hal yang dianggap celaan terhadap Utsman sehingga mereka memberontak kepada Utsman bin Affan itu karena ada hal-hal yang dianggap itu celah bagi Utsman bin Affan, dosa bagi Utsman bin Affan, aib bagi Utsman bin Affan. Yang pertama aib itu adalah tauliatu akoribihi Utsman bin Affan mengangkat kerabat-kerabat dekatnya jadi amir, jadi gubernur, jadi penanggung ini, jadi penanggung itu, jadi gubernur ini, gubernur itu, jadi menteri ini, menteri itu, panglima perang ini, panglima perang itu. Kayak gitulah. Jadi dilihat sama orang-orang yang nggak seneng ini. Ini Utsman ini kok semua pejabatnya kok dari keluarganya semua. Kayak gitulah. Itu pertama yang dianggap ini ada bantanya semua nanti. Ini saya baca celaannya dulu. Itu celaan pertama. Celahan yang kedua, nafyu Abi Darrin ila Robadah. Utsman bin Affan ini dianggap mencelakai banyak sahabat Nabi, di antaranya Abu Dzar. Karena menurut apa namanya berita yang beredar pada zaman itu bahwa Utsman bin Affan ini telah mengasingkan siapa? Abu Dzar dan ceritanya seperti ini. Abu Dzar ini datang ke Syam Datang ke Syam otomatis jadi gubernur siapa? Muawiyah. Kan gitu kan? Muawiyah ini punya istana megah, punya baju mewah. Ditegur sama Buddha. Ditegur dengan ayat alladzina yaknizuna adz wal fiddata dan orang-orang yang menimbun emas dan perak nanti pada hari kiamat akan dia apa? setrikakan. Ketika dibacakan itu kata Muawiyah hadhihi ahli kitab. Ayat yang kamu baca itu Abu Dhar itu untuk ahli kitab. Bukan untuk orang Islam. Kata Abu Dhar ini untuk ahli kitab dan untuk kita juga. Sama-sama kita nggak boleh menimbun harta. Lah, Muawiyah ini kan jadi pemimpin. Kuatir gitu loh ceritanya itu. Kuatir Abu Dhar ini memprovokasi siapa? Rakyat Syam. Bisa dipahami maksudnya? Maka Muawiyah ini nyurati surat ke khalifah. Khalifahnya ada di mana? Madinah. Siapa jadi khalifah? Utsman. Utsman itu apanya Muawiyah? Hmm? Sepupu, sepupu temenan itu. Anak paman. Nah, nyurati Utsman, ini ini ini kabarnya beredar loh ya. Nah, apakah nanti betul apa enggak nanti kita jelaskan. Ini masih nyerat menceritakan hal yang dianggap apa? aib dan celaan atau dosa bagi Utsman. Maka ketika eh, melihat surat dibaca sama Utsman bin Affan ini Abu Dhar ini berbahaya orang ini. Ini bisa memprovokasi rakyat Syam untuk tidak taat kepada pemimpin, tolong dibereskan. Maka kata Utsman Balesi suruh dia ke sini. Maka Abu Dhar ini datang ke Madinah, sampai di Madinah. Ya, berita yang beredar Utsman ini di dihukum oleh Utsman dengan diasingkan ke negeri namanya apa tadi? Robadah. Itu cerita yang beredar. Dan ini orang-orang di pelosok-pelosok negeri itu sampai ke telinga-telinga mereka Utsman telah mendolimi siapa tadi? Abu Dar. Utsman telah mendolimi Abu Dar. Ya, seperti itu. Dan Abu Dar ini sahabat yang tidak dikafirkan oleh Syiah. Salman Al Farisi tidak dikafirkan. Abu Dhar tidak dikafirkan. Ammar bin Yasir tidak dikafirkan. Mikdad tidak dikafirkan. Itu semua ada kisahnya kenapa nggak dikafirkan. Itu nomor dua. Nomor tiga telahannya adalah Ito Umarwan bin Hakam Khums Afrika. Beredar berita-berita bahwa Utsman bin Affan memberikan harta seperlima dari penaklukan Afrika. Seperlima loh ya. Seperlima itu berarti berapa? Berapa persen? 20 persen. Banyak atau sedikit? Banyak. Ya? Itu isu yang beredar seperti itu. Lah, Marwan bin Hakam ini adalah masih keluarganya siapa? Usman Bani Umayyah. Yang nomor empat, ikhrokul Masohif. Utsman ini dulu pernah memerintahkan semua mushaf Al-Quran dikumpulkan terus dibakar. Ini benar gak itu tujuan ini? Isu ini benar gak? Benar, nggak salah memang dilakukan oleh Utsman Jadi tujuan ini sebagiannya benar tapi ada alasannya. Sebagian memang dari asalnya memang sudah dusta. Bisa dipahami ya? Nanti itu ada bantahnya itu persatu. Jadi di antara tujuan yang merempat ini Utsman ini membakar mushaf Al-Qur'an. Semua mushaf-mushaf disuruh kumpul dibakar. Itu yang beredar di pelosok-pelosok negeri Islam. Yang nomor lima, Durbu ibni Mas'ud hatta futikot am'auhu. Dikabarkan, diberitakan, digosipkan bahwa Utsman bin Affan pernah memukul Abdul bin Mas'ud sampai rusak ususnya. Iya, di situ dikatakan apa? Ususnya, usus-ususnya. Wadurbu Ammar bin Yasir dan dikabarkan bahwa Utsman ini memukul Ammar bin Yasir. Hatta kusirat adla'uhu sampai pecah tulang belulangnya. Ini juga agak aneh sih karena Ammar bin Yasir. Oh iya, Ammar bin Yasir ini nanti meninggal di zamannya Ali. Betul betul. Ahmad bin Yasir ini ikut kelompoknya Ali. Nanti ketika perang sama Muawiyah, makanya dia nggak dikafirkan sama Syiah. Tapi Ahmad bin Yasir itu nggak bertambah mulia gara-gara tidak dikafirkan Syiah. Oh, dia dirinya sendiri sudah sudah mulia, nggak perlu nggak dikafirkan sama Syiah. Memang Ahmad bin Yasir mulia. Ya. Nanti ada kisahnya sendiri Ahmad bin Yasir. Jadi semakin tersebar di dunia Islam, Utsman ini semenang-menang atau semenang-menang terhadap sahabat-sahabat Nabi yang pilihan seperti Abu Mas'ud, Amr bin Yasir, Abu Dzar kan sahabat pilihan. Dizolimi sama Utsman demi menyenangkan kerabatnya, gitu yang beredar di masyarakat ini. Yang nomor 6, aziyadah fil hima. Tambahan pada lahan apa diartikan apa khima itu? Khima itu ada tanah khusus ini tanahnya raja biasanya. Orang lain nggak boleh masuk digunakan kuda-kuda yang khusus nggak boleh orang lain ikut masuk untuk dikembalakan gitu loh pak. Lah Utsman dianggap membesarkan apa? Lahan untuk peternakan kuda-kuda itu. Seakan-akan itu korupsi harta negara gitu loh pak maksudnya. Diperluaskan hima. Hima ini tanah tempatnya kuda, tempatnya ternak yang orang lain nggak boleh masuk. Itu hima. Lah biasanya raja itu memiliki apa? Hima. Jadi Utsman dianggap ini Utsman bin Affan dianggap memiliki hima yang luas gitu. Jadi terkesan hidupnya glamor. Nah itulah bahasa sekarangnya ini Utsman semakin glamor hidupnya. Semakin menambah kemewahan. Yang nomor Tujuh, al-itmam fi safar. Usman ini dulu kalau safar sholatnya genep. Tidak kosor. Ini pun diungkit-ungkit. Padahal kan masalah fikih. Nah, nek iki dibrontak gara-gara kosor apa enggak kosor ya. Nemen rek. Jadi ceritanya itu Usman bin Affan itu waktu di Mekah dia ngimami sholat, dia safar karena Usman bin Affan orang mana? Orang Mekah apa orang Medina? Orang Medina. Datang ke Mekah safar apa tidak? Safar di Mekah ngimami jamaah. Sholat duhur empat rakaat. Pelunga pelunga Besok sahabat itu empat rakaat. Tidak biasa. Zamannya Rasulullah itu kalau safar empat jadi dua. Zamannya Abu Bakar jadi dua. Zamannya Umar jadi dua. Loh, ini kok jadi empat sekarang? Wah, ini menjadi sini. Wah, ini dijadikan alasan diungkit-ungkit. Padahal itu ada jawabannya nanti. Ya. Seandainya itu salah, ini masalah fikih kan gitu kan? Nah itu nanti dijelaskan sendiri babnya. Ini saya bacakan dulu. Nomor berapa? Nomor delapan al-ghiyabu an ghazwati badrin. Orang-orang ini orang yang gak senang sama Utsman itu berusaha ngorek-ngorek kesalahannya Utsman. Dulu Utsman itu ikut perang apa sih? Oh, gak perang Badar aja itu. Dan memang Utsman gak ikut perang Badar. Utsman tidak ikut perang Badar. Sahabat yang lain ikut. Utsman tidak ikut pak. Memang tidak ikut itu. Gak sah. Ya, apa kabar itu benar. Memang Utsman tidak ikut. Tapi alasannya apa nanti kita jelaskan. Nomor berapa? Sembilan. al Al-Firul milal ma'rokati yaum Uhud. Utsman ini termasuk sahabat yang lari dari perang Uhud. Itu benar itu. Dan nanti ada jawabannya. Tapi benar itu. Usman termasuk yang lari. Sedangkan Rasulullah dalam kondisi terjepit. Yang belani Rasulullah siapa itu? Abu Bakar sama sama Tolka atau Zubair. Yang mati-matian belani Rasulullah. Sampai Rasulullah dikabarkan mati kan gitu kan. Pada perang Uhud. Tapi yang wafat siapa sebenarnya? Ada sahabat yang wajahnya mirip Nabi ganteng terbunuh dikira Nabi. Siapa namanya? Mus'ab bin Umar dikira nabi maka jatuhlah spiritnya kaum muslimin Rasulullah mati Rasulullah mati gitu. atau Rasulullah masih hidup yang terbunuh siapa? Nah itu uh, Utsman ini termasuk yang lari gitu. Wah itu celah itu. Terus diungkit-ungkit itu dan disebarkan ke pelosok-pelosok negeri ini gak pantas jadi khalifah gitu. gitu. Kalau pemuda-pemuda yang suka demo itu hadir hidup di zaman itu, terus paling iya semangat itu. Yakin bener itu tindakan melawan Utsman ya yakin bener Seperti sekarang ini bisa jadi seperti itu. Nah, fitnah, karena fitnah itu kan nggak tahu kita. Yang bener yang mana lo nggak tahu fitnah. Karena yang ada di media itu jangan dikira itu yang asli gitu nggak boleh makanya kata Nabi kalau ada fitnah seperti itu orang yang duduk lebih baik daripada orang yang berdiri yang berdiri lebih baik daripada orang yang berjadi sahabat sudah melakukan itu dulu fitnah Orang yang gak punya kekuatan ilmu pasti kena zaman itu. Dan memang kayak kayak bener gitu loh. Ya, kita gak boleh tertipu sama media. Dan orang kafir dari dulu menang medianya. Terus nomor 11 eh nomor 10 Aghyabu an bai'atur ridwan Usman itu dulu gak ikut bayatul Ridwan. Bayangkan Pak, Sohabat utama gak ikut perang Badr, gak ikut perang Uhud, eh gak ikut perang Badr, lari dari perang Uhud, terus gak ikut Bayatul Aqobah. Gak ikut gak, gak ikut Bayatul Ridwan. Luar biasa celaan ini. Luar biasa apa tidak? Lu kebanggaannya sahabat kan Badr, Uhud kan gitu kan? Bayatul Ridwan. Nah ini Usman gak ikut, lari dan gak ikut juga. Oh ini diungkit-ungkit terus ini peristiwa ini. Yang nomor 12 ziyadatul azan asani yaumal jumu'ah. Karena zamannya Utsman bin Affan nambahi azan satu kali lagi jadi azannya dua. Betul tidak Zamannya Utsman bin Affan itu azannya Jumat dua kali. Ini dianggap celaan juga. Ini bid'ah ini. Utsman ini ahli bid'ah karena nambah-nambahi azan. Jadi aslinya satu jadi dua. Dibid'ahkan Utsman bin Affan. Terus yang nomor Oh, uh, terbalik ya. Sekarang nomor 12, lam yaktul Ubaidallah bin Umar bil Hurmuzan. Yang nomor 12, dulu Utsman bin Affan tidak mengkisos Ubaidullah bin Umar karena Ubaidullah dulu membunuh Hurmuzan. Ini kalau pada saat kita cerita ini nanti luar biasa. Hurmuzan ini orang Persia, Pak. Yang saya mau tanya, yang membunuh Umar siapa? Tak cerita sedikit aja ini penting soalnya. Iman tak dijelaskan. Jadi ketika Abu Lu'lu itu membunuh siapa? Membunuh Umar ya dengan tusukan itu ya, pulak balik tusuk, ya kan dia akan lari. Saya mau tanya, Abu Lu'lu maju siapa anda? Eh, Persia apa Persia. Sebelumnya ketika terjadi peperangan dahsyat ya di zamannya Umar bin Khattab dan kemarin sudah ada ceritanya Hurmuzan. Masih ingat ceritanya Hurmuzan? Hurmuzan ini yang ketangkep itu loh. Terus dia itu aku eh, apa engkau harus memberi suaka kepada aku agar aku cerita. Dan engkau tidak membunuhku sebelum aku minum. Masih ingat gak itu? Iya, iya. Karena kalau minum dia akan dibunuh, eh, kira dibuang minumnya. Bek kan nggak ada minumnya. Kalau nggak ada minum aku nggak bisa dibunuh. Paham maksudnya? Pernah ingat nggak kisah itu? Gak tahu itu berapa pertemuan yang lalu, sebulan yang lalu kalau nggak salah. Akhirnya di, dibebaskan sama Umar dan masuk Islam. Masih kan nggak kisah itu? Sudah saya sampaikan, kecuali sampai lupa aja itu. Nah, intinya Hormuzan itu maksudnya urusan eh, Hormuzan Persia apa enggak? Masuk Islam apa enggak? Masuk Islam. Nah, ketika Umar ditusuk itu kan lari itu kan siapa namanya Abu bunuh diri mati ya lupa bunuh diri mati dia siapa Abu Lulu kebetulan kebetulan ini ya Abdurrahman bin Abu Bakar tahu Abdurrahman bin Abu Bakar anaknya Abu Bakar dia ngomong coba periksalah pedang atau pisau yang digunakan membunuh Umar karena kemarin-kemarin saya lihat Hurmuzan ini ngomong berdua-duaan sama Abu Lu'lu. Hurmuzan Persia apa enggak? Masuk Islam tapi dia. Ya, dohirnya kan Islam, kita nggak boleh menganggap itu Islam Hurmuzan itu. Ya, jadi kata Abdurrahman bin siapa tadi? Bin Bakar. Coba lihat lihat pisaunya yang digunakan untuk membunuh Umar. Karena kemarin saya itu pernah lihat siapa namanya? Abu ah, Lu'lu ini ngomong berdua-duaan dengan Hurmuzan yang sekiranya orang lain gak boleh dengar. Ketika aku datang, mereka gugup jatuhlah sebuah pisau. Jatuhlah apa? Sebuah pisau. Kalau nanti tandanya seperti ini, oh berarti mereka kemarin sekongkol. Pak maksud Dilihat pisaunya sama seperti yang dikatakan siapa? Abdurrahman bin Abu Bakar langsung Ubaidullah ini anaknya Umar kan jarang diekspos nama Ubaidullah yang terkenal kan Abdullah bin Umar Hafsah bin Umar sama Asim bin Umar kan itu kan Ubaidullah ini langsung mengangkat pedangnya mencari Hurmuzan ketemu Hurmuzan dibunuh sama Abdullah setelah itu saking bencinya Abdul Ubaidullah ini datang ke keluarganya sama Hurmuzan anaknya dibunuh juga sama Ubaidullah dan perhatikan dan Utsman tidak mengkisosnya. Kurmusan Islam apa enggak? Islam. Anaknya itu yang nggak tahu apa-apa Islam apa enggak? Islam. Kok dibunuh? Kenapa Utsman kok tidak mengkisos? Ini juga dijadikan celaan. Nah itu pun ada jawabannya nanti. Ya. Ya memang orang Persia itu kayak gitu tuh, duengkel kan orang Persia itu. Ya. Majusinya itu gak hilang-hilang mereka. Kesukuannya yang tinggi, orang apa? Persia itu. Tapi urusan yang perkaranya ke Allah ya. Kalau dia itu memang berkhianat itu urusan sama Allah. Tapi dohirnya dia masuk apa? Masuk Islam. Kemudian yang nomor 13 Raddul Usman al-Hakam waqad nafahun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Usman bin Affan mengembalikan hakam. Yang mana hakam ini dulu diasingkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini celaannya sampai ke 13 Pak. Dicatat semua dan disebarkan ke negeri-negeri pelosok. Zaman dulu. Dan zaman dulu nggak ada media supaya Usman ini mengklarifikasi. Kalau sekarang kan bisa jumpa pers kan ini. Dulu nggak ada. Jadi semakin tarokum akumulasi dari berita-berita ini sekelimatnya adalah bulan haji kemarin itu. Karena sudah saya ceritakan nanti ya bulan haji, orang Mesir berangkat, orang Kufa berangkat. Ternyata mereka sampai di Medina tidak melanjutkan kemana? Ke Mekah. Ternyata di Medina mereka apa? Memberontak kepada Utsman. Sedangkan para sahabat senior ada di Mekah. Wahuna ke Asia ukhra kakaul inna usaidah ila darajati Rasulillah fil mimbar. adalah lagi yang belum disebutkan yaitu karena Utsman bin Affan naik mimbar Jumat di tingkat yang tiga seperti Nabi. Dianggap dia ini menyamai Nabi karena Nabi itu di tangga yang ketiga, Umar di tangga eh Abu Bakar tangga dua, Utsman tangga tiga. Eh maaf Umar tangga tiga. Kemudian Utsman dia naik di tingkat pertama ini dicela. Ini pun bisa dibantah. Saya nggak tahu bantahnya ini apa, tapi kalau bantahan saya pribadi, zamannya Utsman beda dengan zamannya orang-orang jauh. Zamannya Utsman orang Islamnya banyak enggak? Bukan banyak lagi, Pak. Sholat Jumat di zaman Nabi mungkin 40 orang kalau zamannya Utsman. Jauh luas. apa namanya? Masjid Nabawi aja dia apa? Diperluas berarti orangnya semakin banyak, semakin jauh sehingga butuh suara yang lantang. Suara lantang itu kalau semakin tinggi orangnya suara semakin apa? Semakin jauh. Makanya ada menara. Menara itu kan dulu untuk apa? Ada. Semakin tinggi semakin jauh jangkauannya. Itu bisa dijawab. Fakahata istamarul amru ila yaumina hadza. Begitulah berita-berita ini terus diputar-putar sampai detik ini pun berita ini masih ada orang Syiah yang suka muter celaan-celaan ini. Selalu diputar terus. Wa qalu kadzalika kana Umar yadribu bidzurra, termasuk juga celaan dulu Umar bin Khattab itu kalau ada orang yang minum khamar dijilid atau dipukul sama uh, Umar dengan pelepah kurma. Fasara huwa yadribu bisaut, tapi ketika di zamannya Utsman bin Affan, Utsman bin Affan ini mukulnya pakai apa? Cambuk. Tentunya lebih sakit mana? Wa qalu adza abad darda min ashabin nabi. Kemudian dikabarkan juga bahwa Utsman bin Affan ini pernah menghukum mencambuk Abu Darda. Wa khairu wa minal umur ala wa kasibun ala Utsman. Dan banyak lagi cerita-cerita dusta ya tentang Utsman bin Affan padahal beliau berlepas diri dari semua itu. Bantahan pertama. Setelah itu kita selesai tanya jawab. Bantahan pertama terhadap subhat pertama. Celaan pertama adalah Utsman telah mengangkat apa? Kerabat-kerabat dekatnya. Perhatikan. Di antara kerabat-kerabat dekatnya Utsman yang dijadikan pejabat oleh Utsman satu Muawiyah. Jadi gubernur Syam. Dua Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarah. Ketiga Al-Walid bin Uqbah. Keempat Sa'id ibn al-As. Kelima Abdullah bin Amir. Haulai khamsa. Ada lima pejabat gubernur atau pejabat lain itu dari kerabatnya Utsman sendiri. Ya. Ini dianggap sebagai celaan terhadap Utsman karena Utsman melakukan nepotisme. Padahal kalau kita teliti pejabat-pejabatnya Utsman itu banyak Bayangkan Pak dari Maroko sampai ke Hindustan. Banyak gak kira-kira? Banyak gak? Tak kehitung Pak. Di, di antara petinggi-petingginya yang lain adalah di situ ada Abu Musa al-As'ari, ada Al-Qaqa ibni Amr, ada Jabir ibn Muzani, ada Habib bin Maslama, ada Abdurrahman bin Khalid bin Walid. Anaknya Khalid bin Walid. Dijadikan siapa? Usman bin Affan. Ada Abu Awar, ada Hakim bin Sulama, ada As'as, ada Jarir, ada Utaiba, ada Malik, ada Nusair, ada Sa'id, ada Sa'id ibni Qais, ada Salman ibn Rabi'ah, ada Khunis bin Khabis dan lain. Ribuannya ini. Tapi gara-gara ada lima tadi itu dianggap nepo. Padahal nanti di zamannya Ali sama Ali juga melakukan itu. Padahal di zamannya Ali nanti sama Ali juga melakukan itu. Tapi gak dikelar Ya, itu jawaban pertama. Ini wajar, ulatnya ini banyak. Cuma lima orang yang dipilih dari kerabat. Itu pun sebagiannya sudah dipilih sejak di zaman Umar. Dan itu sebagiannya lima ini gak langsung jadi. Dipecat sama Utsman bin Affan. Meskipun dipecat, yang penting kan pejabatnya di zaman Utsman bagi mereka yang gak senang. Paham maksud saya? Jawaban pertama, lima orang ini terlalu sedikit kalau dibandingkan saking banyaknya pejabat-pejabat lain. Ini pun sudah bantahan. Bantahan kedua, lima ini sebagiannya sudah diangkat di zaman siapa? Umar. Dan lima ini nggak jadi sekaligus menyeleweng dipecat sama siapa? Usman. Berarti tidak logis. Apa namanya? E, bantahan ini. Haulai humulat Utsman bin Adrotin sari anajid An adzal saya jelaskan tadi. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah perhatikan. La na'rifu qabilatan min qabaili Quraisy fiha ummal Rasulillah akthar min Bani Umayyah. Perhatikan. Kami tidak mengetahui kabilah di antara kabilah-kabilah Quraisy yang menjadi pembantu Nabi, pembantu di sini artinya menteri, wazir, pejabat, panglima itu umal, bukan pembantu yang beres-beres rumah, bukan. Perhatikan ya saya ulangi, kami tidak mengetahui kabilah di antara kabilah-kabilah Quraisy yang paling banyak menjadi pejabatnya Nabi melebihi Bani Umayyah. Paham maksud saya? Berarti Bani Umayyah ini sejak zaman Nabi memang orangnya apa? Pakar-pakar tata negara. Dan memang licik-licik Bani Umayyah itu. Licik dalam artian yang positif ya. Umayyah canggih-canggih. Pinter-pinter, ahli negarawan, politikus, ulung. Dan Bani Umayyah itu kerabatnya Nabi. Ya, dulu kan saya ceritakan ya. Utsman bin Affan ibn al-As bin Umayyah bin Abdimanaf, Eh, bin Abdi bin Abdimanaf, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf. berit ketemu di di di Abdi Manaf. Kerabat Rasulullah sama dinasti Umayyah eh, sama akrabat Umayyah itu. Rasulullah sama Utsman itu masih bisa jauh. Masih bisa jauh. Nah ketika Rasulullah ini saja masih hidup, pejabatnya banyak dari Bani Umayyah. Ini zamannya Nabi loh itu. Nah jadi yang dilakukan Utsman sebenarnya meneruskan saja. Oh di zaman Nabi aja sudah. Ini yang ngomong Syekhul Islam tuh. Syekhul Islam mengatakan tidak ada kabilah kures yang paling banyak menjadi pejabatnya Nabi ketika Nabi masih hidup melebihi Bani Orangnya memang sejak ya orangnya masih ingat nggak ketika peristiwa Fatku Mekah? Abbas pamannya Nabi ngomong sama Nabi ketika Abu Sufyan masuk Islam. Abu Sufyan masuk Islam. Saya mau tanya, Abu Sufyan ini Umayyah apa enggak? Kerabatnya Utsman apa enggak? kerabatnya Utsman. Ketika Abu Sufyan ini masuk Islam, masuk Islam, apa kata Abbas, pamannya Nabi? Wahai ponakanku, Abu Sufyan itu orangnya pintar jadi apa? Eh, orangnya itu pemimpin dia itu. Jadikan dia pejabat tertentu. Maka Rasulullah ngomong ketika Fathu Makkah itu, barang siapa yang masuk rumahnya Abu Sufyan dia akan selamat. Itu menunjukkan memang sudah terkenal dari dulu zaman Rasul sampai pamannya Nabi aja tahu kalau keluarga Bani Umayyah ini keluarga yang memang ahli dalam apa? Memimpin gitu lah, ya. Itu bantahnya. Wal wulatul ladzi wallahu mun nabi istamalahum fi Bani Umayyah hum Atab bin Usaid, Abu Sufyan bin Kharab di antara bukti bahwa Nabi dulu telah menjadikan Bani Umayyah sebagai pejabat-pejabat di antaranya Utab bin Usaid, Abu Sufyan bin Harab, Khalid bin As, Utsman bin Sa'id, Abad bin Sa'id. Lima juga di zaman Nabi. Padahal di zaman Nabi itu wilayah sedikit apa luas? Wilayahnya Nabi itu sedikit pada waktu itu Jazirah Arab tok. Itu pun gak semuanya. Itu saja lima pejabat dari mana? Uban Nah ini zamannya Utsman bin Affan, negara Islam dari Maroko sampai sampai iya daerah Afghanistan itu.